Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Segala puji bagi Allah SWT Rabb semesta alam Aku bersaksi bahasanya tidak ada Sesembahan yang berhak untuk diibadai kecuali Allah Tidak ada sekutu baginya Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad Adalah hamba Allah Dan juga Rasulnya Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan Kepada beliau Sallallahu alaihi wasallam Keluarga beliau para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini adalah tentang tata cara salat sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kemarin Kita bersama-sama Mempelajari Tata cara berwudu Maka hari ini insyaAllah Kita akan mempelajari Sifat Salat Rasulullah SAW Pengertian As-salah Secara bahasa artinya adalah berdoa. As-salatu secara bahasa artinya adalah ad-doa yaitu berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum dan hendaklah engkau wahai Muhammad mengucapkan doa untuk mereka fa inna inna salataka sakanul lahum karena sesungguhnya salatmu maksudnya adalah doamu adalah ketenangan bagi mereka doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah ketenangan bagi para sahabat radhiyallahu anhum dan beliau SAW pernah bersabda Iza du'aya ahadukum ila ta'amin Fal yujib Apabila salah seorang di antara kalian Diundang Untuk sebuah makanan Artinya diundang makan Maka adalah dia Memenuhi undangan tersebut Fa in kana muftiran falyakul apabila dia dalam keadaan tidak berpuasa maka adalah dia memakan wa in kana shaiman falyusalli dan barang siapa dalam keadaan berpuasa maka hendaklah dia yusalli maksudnya adalah yad'u barang siapa yang diundang dan dia dalam keadaan ber, berpuasa maka adalah dia mendoakan. Ini menunjukkan kepada kita baik ayat maupun hadis yang kita sebutkan bahwasanya as-salah secara bahasa artinya adalah doa. Kenapa Solat dinamakan doa Karena di dalam solat yang kita lakukan ini mengandung doa masalah dan juga doa ibadah. Yang dimaksud dengan doa masalah adalah doa permintaan. Karena ketika kita sholat, maka di situ banyak kita berdoa dan meminta kepada Allah. Mulai dari istiftah kita mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya ini adalah doa Kemudian ketika kita mengatakan A'udzubillahi rajim, Kita meminta perlindungan kepada Allah Ini juga doa Ketika kita mengatakan Ihdinas siratal mustaqim Meminta petunjuk jalan yang lurus Ini juga doa Ketika kita membaca zikir Ruko dan juga sujud Di dalamnya juga ada doa Demikian pula sebelum kita salam Kita disunahkan untuk berdoa Di antaranya mengatakan Allahumma inni A'udzubika min adzab jahannam Wa min adzabil qabr dan seterusnya Jadi solat Dinamakan doa Karena di dalam solat ini mengandung doa masalah yaitu doa permintaan. Demikian pula mengandung doa ibadah. Di dalam solat ini mengandung doa ibadah. Maksudnya bagaimana? Solat yang kita lakukan adalah termasuk ibadah. Dan pada hakikatnya yang namanya ibadah dan semua ibadah yang kita lakukan intinya adalah meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inti dari ibadah tersebut adalah meminta yaitu meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa as-shalah dinamakan salat, dinamakan doa karena di dalam sholat yang kita lakukan Mengandung Makna doa permintaan Dan juga doa ibadah Adapun pengertian sholat Secara syariat Maka yang dimaksud dengan sholat adalah Akwalun Wa af'alun Muftatahatun Bittakbir Muftatamatun Bittaslim yang dimaksud dengan Salat adalah ucapan Dan juga perbuatan Yang dibuka dengan takbir Yaitu takbiratul ihram Dan ditutup dengan taslim Yaitu dengan mengucapkan salam Maka inilah yang dinamakan dengan Salat secara syariat dan sholat lima waktu Ini termasuk Kewajiban Yang paling penting Di dalam agama kita Setelah mengucapkan syahadatain Rasulullah SAW bersabda Bunyal islamu ala khamsin Syahadati an la ilaha illallah Wa anna muhammadan rasulullah Wa iqami salah Islam dibangun di atas lima perkara Yang pertama adalah syahadat La ilaha illallah Dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah Kemudian yang kedua adalah Wa iqamis salah Allah Rasulullah SAW menyebutkan Wa iqamis salah Yaitu mendirikan salat Setelah menyebutkan syahadatain Menunjukkan bahwasannya Salat memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama kita dan menempati peringkat yang kedua setelah mengucapkan syahadatain. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'ath ibnu Jabal radhiallahu anhu ketika mengutus beliau ke Yaman, Inna ta'ti kauman min ahlil kitab فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة Engkau wahai Mu'ath akan mendatangi sebuah kaum dari ahlul kitab maka hendaklah hal yang pertama kali engkau dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah dan juga syahadat Muhammad Rasulullah maka apabila mereka mentaati kamu di dalam syahadat ini fa'alimhum maka beritakanlah kepada mereka beritahulah mereka anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Bahwasanya Allah SWT telah mewajibkan atas mereka lima solat yang dikerjakan sehari semalam. Setelah mereka mau menerima dua kalimat syahadat, memahami maknanya dan mau menerima konsekuensinya, Baru setelah itu diberitahu tentang kewajiban Sholat lima waktu ini Dan kewajiban sholat lima waktu Atau sholat lima waktu Ini wajib Bagi setiap muslim Yang dewasa Dan berakal Setiap muslim Baik laki-laki maupun wanita yang dewasa Artinya sholat ini tidak diwajibkan Bagi anak yang belum dewasa Namun anak yang masih belum dewasa Maka tidaklah dilatih Dan dibiasakan untuk melaksanakan sholat lima waktu ini Meskipun itu belum kewajiban atas mereka Rasulullah SAW bersabda muru auladakum bisalah wahum abna'u sab'i sinin. Hendaklah kalian memerintahkan anak-anak kalian untuk melakukan salat lima waktu ketika mereka sudah berumur tujuh tahun. Artinya kalau sudah tujuh tahun maka mulai kita perintah ketika datang sholat subuh, sholat duhur dan sholat lima waktu yang lain maka kita ingatkan mereka dan kita perintahkan mereka untuk melakukan sholat mereka mendengar atau tidak maka kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memerintah mereka melakukan sholat wadribuhum alaiha wahum abna'u ashri sinin maka dan pukullah mereka apabila mereka tidak melakukan salat apabila sudah berumur 10 tahun artinya selama 3 tahun siang malam kita perintahkan mereka untuk salat tanpa dipukul dan apabila sudah berumur 10 tahun kemudian diperintah dan tidak mengerjakan solat tersebut maka kita diizinkan untuk memukulnya. Dan yang dimaksud dengan pukulan di sini adalah pukulan yang ringan yang tidak sampai menyakitkan tubuhnya. Ini yang dimaksud dengan pukulan yang ada di dalam hadis yang mulia ini. Apabila seorang anak sejak umur tujuh tahun selama tiga tahun senantiasa diperintah dan mendengar kalimat dari kedua orang tuanya untuk melakukan sholat dan ketika berumur sepuluh tahun dipukul apabila tidak mengerjakan sholat maka diharapkan apabila dia sudah dewasa akan mudah dia untuk mengerjakan sholat tersebut dan tanda-tanda kedewasaan Ada tiga Apabila sudah ada salah satu Dari tanda-tanda tersebut Maka seseorang sudah dianggap dewasa Yang pertama Berumur 15 tahun Kalau sudah berumur 15 tahun Baik laki-laki maupun wanita Maka dia sudah dianggap dewasa Atau yang kedua sudah keluar air mani Baik dalam keadaan bangun Maupun dalam keadaan tidur Apabila sudah keluar air mani Meskipun belum berumur 15 tahun Berarti dia sudah dewasa Atau yang ketiga Sudah keluar rambut kemaluan Apabila sudah keluar baik laki-laki maupun wanita meskipun belum berumur 15 tahun meskipun belum keluar air mani maka dia sudah dianggap dewasa dan untuk wanita ditambah satu tanda yaitu sudah datang darah haid ini adalah tanda-tanda kedewasaan yang apabila sudah ada salah satu dari tanda tersebut pada diri seseorang maka dia sudah dianggap dewasa. Kemudian syarat wajib yang ketiga adalah berakal. Orang yang gila maka dia tidak diwajibkan untuk melakukan sholat. Dan apabila dia melakukan sholat dalam keadaan gila tersebut maka sholatnya tidak sah. Rasulullah SAW bersabda Rufi al-qalamu Antalatah Pena itu diangkat Dari tiga golongan Di antaranya beliau menyebutkan Anil majnuni Hatta yaqil Diangkat pena tersebut Dari orang yang gila Sampai dia berakal kembali Orang yang mengingkari kewajiban solat lima waktu dengan mengatakan bahwasanya solat lima waktu ini tidak wajib bagi seorang muslim maka para ulama mengatakan orang tersebut telah murtad dan keluar dari agama Islam karena dia mengingkari sesuatu yang daruri diketahui oleh seorang muslim dan juga muslimah setiap muslim apabila ditanya Apakah sholat lima waktu itu wajib atau tidak Maka mereka akan mengatakan wajib Apabila ada salah seorang Yang mengingkari kewajiban ini Dan mengatakan bahwasanya sholat lima waktu tidak wajib Tapi hukumnya sunnah Atau boleh dikerjakan, boleh tidak Maka dia telah murtad dan melakukan sesuatu yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Adapun apabila seseorang meninggalkan sholat karena malas, sementara dia tahu bahwasanya sholat itu wajib, seperti yang dilakukan oleh sebagian saudara kita, maka para ulama berbeda pendapat. Ada di antara mereka yang tidak mengkafirkan dan ada di antara mereka yang mengkafirkan. Adapun yang mengkafirkan maka mereka berdalil dengan dalil dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muddathir ketika orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka ditanya, "Ma fi saqar?" Apa yang menjadikan kalian masuk ke dalam neraka? Jawaban pertama yang mereka katakan, "Qalu lam naku minal musallin." Kami dahulu di dunia bukan termasuk orang-orang yang sholat kami dulu di dunia bukan termasuk orang-orang yang sholat Para ulama yang menguatkan pendapat yang kedua ini mengatakan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya meninggalkan sholat ini bisa menyebabkan kekafiran. Demikian pula mereka berdalil dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ahdul ladi bainana wa bainahumus shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka yaitu orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat tersebut maka sungguh dia telah kufur. Di dalam hadis yang lain beliau SAW mengatakan inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkas salah Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kekufuran, kekafiran dan juga kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Batas antara seseorang dengan kesyirikan dan juga kekufuran adalah meninggalkan sholat. Para ulama mengatakan di sini Rasulullah SAW mengatakan wal kufri Beliau mengatakan batas antara seseorang dengan kesyirikan dan juga al kufur. Di dalam kalimat al kufur di sini menggunakan al sebelumnya. Karena maknanya lain antara kufrun tanpa al dengan al kufur dengan al. Ini punya pengaruh di dalam bahasa Arab. Kufrun dengan al-kufr. Kalau yang kalau yang dipakai adalah al-kufr, maka yang dimaksud di dalam hadis ini adalah kufrun akbar, yaitu kekafiran yang besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Adapun kalau kufrun tanpa al maka bisa dikatakan itu adalah kekufuran yang kecil yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan inna bainar rojuli wa bainas syirki wal kufri Tarkasalah salah. Sesungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan dan juga kekufuran adalah meninggalkan sholat Sehingga para ulama mereka berdalil dengan sabda Nabi SAW ini bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas sementara dia mengetahui kewajibannya maka dia dihukumi sebagai orang yang kafir dan ini adalah pendapat para sahabat radhiallahu anhum dikatakan oleh sebagian salaf bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW mereka tidak melihat sebuah amalan yang apabila ditinggalkan orangnya akan menjadi kafir kecuali sholat yaitu sholat lima waktu terlepas dari mana yang lebih sahih dan mana yang lebih kuat dari dua pendapat ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum orang yang meninggalkan sholat karena malas apakah dia kafir atau tidak ini menunjukkan tentang bahayanya meninggalkan sholat sampai para ulama berbeda pendapat tentang kafirnya atau tidaknya orang yang meninggalkan sholat tersebut tidak ada di antara ulama yang mengkafirkan orang yang mencuri atau mengkafirkan orang yang membunuh atau mengkafirkan orang yang berzina. Itu semua adalah termasuk dosa-dosa besar. Tetapi tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Tapi kalau sampai para ulama berbeda pendapat tentang sebuah masalah apakah meninggalkannya itu kafir atau tidak, maka menunjukkan tentang besarnya dosa orang yang melakukan atau meninggalkan Sholat lima waktu ini Sholat lima waktu Memiliki keutamaan yang banyak Di antaranya Apabila kita kerjakan Selain kita melaksanakan kewajiban Dan diberikan pahala oleh Allah SWT Maka di antara keutamaannya bahwasanya sholat lima waktu Ini menghapus dosa yang kita kerjakan di antara dua waktu sholat. Rasulullah SAW bersabda, As-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhan ila ramadhan kafaratun lima bainahun. Salat lima waktu antara Jumat ke Jumat berikutnya dari Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penebus terhadap dosa yang dilakukan di antara keduanya. Apabila seorang mengerjakan sholat subuh Kemudian siang dia mengerjakan sholat duhur Maka dosa yang dilakukan di antara kedua sholat tersebut Akan ditebus oleh kedua sholat tersebut Demikian pula apabila dia Sholat asar Maka dosa yang dilakukan Antara duhur dan asar Akan ditebus Oleh kedua sholat tersebut Dan seterusnya Apabila seorang menjaga sholat lima waktu ini Maka diharapkan dia Keluar dari dunia ini Dalam keadaan Ringan dari dosa di antara keutamaan sholat lima waktu bahwasanya sholat lima waktu ini adalah amalan yang pertama kali akan dihisap pada hari kiamat Rasulullah SAW bersabda Awalu ma yuhasabu alaihi al-abdu Yawmal qiyamati as-salah Fa in saluhat Saluha sairu amalih Wa in fasadat Fasada sairu amalih Amalan yang pertama kali akan dihisap Yang akan dihitung Yang akan diperhitungkan pada hari kiamat Adalah sholat yang kita kerjakan ini Yaitu sholat lima waktu Amalan di dalam Islam banyak Ada sodakoh Silaturahim Berbakti kepada kedua orang tua Umroh Haji Puasa-puasa sunnah Salat-salat sunnah Maka yang pertama kali akan dihisap pada hari kiamat Sebelum amalan-amalan yang lain Adalah salat kita Akan menjadi timbangan Fa'in saluhat Saluha sa'iru amalih Kalau seseorang baik Di dalam mengerjakan salat tersebut Maka insyaAllah Amalan-amalan yang lain akan baik dikerjakan pada waktunya memenuhi rukun, syarat dan juga kewajibannya dilaksanakan sunnah-sunnahnya dan bagi laki-laki dikerjakan secara berjamaah apabila dikerjakan sholat tersebut dengan baik dengan khusyuk maka amalan yang lain insya Allah akan baik wa infasadat dan apabila rusak sering dilakukan di akhir waktu atau bahkan di luar waktunya tergesa-gesa tidak menyempurnakan rukun maupun kewajibannya maka amalan yang lain pasti juga akan rusak apabila sholat yang merupakan kewajiban yang paling wajib setelah syahadatain demikian dia lakukan Maka bagaimana dengan amalan-amalan yang lain Ini menunjukkan kepada kita Tentang keutamaan solat lima waktu Oleh karena itu Rasulullah SAW Memerintahkan kita Untuk melakukan solat Sesuai dengan solat Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Beliau SAW mengatakan Sallu kama raaitumuni usalli. Hendaklah kalian kaum muslimin salat sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita diperintahkan untuk melakukan salat lima waktu ini sesuai dengan cara Rasulullah SAW. Bagaimana beliau berdiri, bagaimana beliau mengangkat tangan, bagaimana beliau bertakbir, bagaimana beliau rukuk, itu semua sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan dilihat oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan diingat oleh mereka dan sudah disampaikan kepada kita semua. Tinggal kita membaca buku-buku yang sudah ditulis oleh para ulama supaya solat kita ini sesuai dengan solat yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dengan syarat-syarat sholat Yaitu perkara-perkara Yang disyaratkan Sebelum kita melakukan sholat Dan tidak mungkin sholat tersebut sah Kecuali terpenuhi syarat-syarat tersebut Yang pertama adalah masuknya waktu sholat Sholat yang Allah wajibkan kepada kita Yaitu lima waktu Ini telah ditentukan waktunya oleh Allah SWT Kewajiban kita dalam melakukan Sholat tersebut Pada waktunya Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawkuta Sesungguhnya solat lima waktu Telah diwajibkan Atas kaum mukminin Orang-orang yang beriman Dengan kewajiban Yang sudah ditentukan waktunya Solat subuh Atau solat duhur Ini waktunya adalah Setelah Tergelincirnya matahari Apabila matahari sudah tergelincir Artinya dia asalnya berada di tengah kemudian tergelincir ke barat maka berarti sudah mulai masuk waktu sholat duhur dan terakhirnya adalah ketika bayangan sebuah benda sama dengan tingginya bayangan sebuah benda apabila sama dengan tingginya maka itu berarti sudah selesai waktu sholat duhur kalau bendanya satu meter Dan bayangannya satu meter Panjangnya Maka berarti sudah selesai Waktu sholat duhur Kalau sudah selesai waktu sholat duhur Maka masuk Waktu sholat asar Secara otomatis Dan diakhiri dengan Menguningnya matahari Yaitu kurang lebih Bayangan sebuah benda dua kali lipat panjangnya dari panjang benda itu sendiri. Kalau sebuah benda panjangnya satu meter, maka bayangannya panjangnya dua meter, maka berarti sudah selesai waktu sholat asar yang ikhtiari. Artinya dalam keadaan normal. Tapi kalau dalam keadaan darurat, seperti orang yang ketiduran, atau karena keadaan yang lain maka boleh dikerjakan setelah menguningnya matahari sampai tenggelam matahari. Maka ini dinamakan dengan waktu yang darurat. Tapi dalam keadaan normal, dalam keadaan biasa, maka tidak boleh seseorang mengerjakan sholat asar tersebut dalam waktu yang darurat. Apabila sudah tenggelam matahari Maka berarti sudah masuk Waktu sholat maghrib Dan diakhiri dengan Hilangnya Warna merah Yang ada di langit Di bagian Barat Apabila hilang Warna merah tersebut Maka berarti sudah selesai waktu maghrib dan masuk waktu sholat isya Dan waktu sholat isya Dimulai ketika tenggelamnya atau hilangnya Warna merah tersebut Dan diakhiri dengan pertengahan malam Apabila sudah sampai pertengahan malam Maka berarti sudah selesai waktu sholat isya Dan pertengahan malam ini diukur dari sejak waktu maghrib yaitu tenggelam matahari sampai terbitnya sholat subuh atau datangnya sholat subuh waktu sholat subuh yaitu dengan terbitnya fajar maka dilihat kapan waktu maghrib tiba dan kapan waktu sholat subuh tiba kemudian diukur berapa jam dihitung berapa jam Baru setelah itu dibagi menjadi dua Kalau misalnya sepuluh jam Maka separuh malam adalah lima jam Setelah tenggelamnya matahari Maka itu adalah Nisful lain Yaitu pertengahan malam Itu adalah waktu yang terakhir Mengerjakan sholat isya Dalam keadaan normal Dalam keadaan ikhtiari tapi dalam keadaan darurat maka waktu sholat isya adalah sampai terbit fajar itu sampai datangnya waktu sholat subuh ini adalah waktu yang darurat dari sholat isya itu adalah waktu empat sholat kemudian yang terakhir adalah sholat subuh maka dimulai dengan terbitnya fajar yang kedua dan diakhiri dengan terbitnya matahari. Ini adalah waktu dari kelima solat ini, maka seorang muslim mengerjakan kelima solat ini pada waktunya. Untuk solat duhur apabila keadaan panas maka disunahkan untuk diakhirkan. Asalnya dikerjakan di awal waktu tapi dalam keadaan panas Seperti ketika musim panas Dan suhu sangat tinggi Maka disunahkan untuk diakhirkan Karena perintah Rasulullah SAW Dan sholat isya Maka yang afdal justru di akhir waktunya Sholat isya afdalnya dikerjakan di akhir waktu Yaitu mendekati pertengahan malam itu adalah waktu yang afdal Untuk melakukan sholat isya Kecuali apabila tidak ada sholat berjamaah Pada saat itu Maka kita mengerjakan Sholat isya secara berjamaah Bersama yang lain Di awal waktunya Maka itu adalah lebih afdal Daripada kita mengerjakan Sholat isya sendiri Meskipun di akhir malam Atau di akhir pertengahan malam Kemudian yang kedua, di antara syarat-syarat salat adalah menutup aurat. Allah SWT berfirman, "Ya bani Adam, Khudu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak-anak Adam, wahai manusia, hendaklah kalian mengambil perhiasan kalian yaitu baju kalian ketika kalian berangkat ke masjid. Ini adalah perintah bagi kaum muslimin untuk menutup aurat. Demikian pula sabda Nabi SAW, La yakbalullah salata haidin illa bikhimar. Allah SWT tidak menerima salat seseorang yang sudah dewasa kecuali dengan penutup yaitu kecuali dengan menutup auratnya dan aurat bagi laki-laki yang diwajibkan untuk ditutup ketika sholat adalah antara lutut sampai pusar. Ini adalah aurat bagi laki-laki ketika sholat. Apabila sudah tertutup dari pusar sampai lututnya, berarti dia sudah menutup auratnya. Adapun wanita maka para ulama berbeda pendapat Ada di antara mereka yang mengatakan Wanita di dalam sholat Semuanya adalah aurat Kecuali wajah saja Ada di antara mereka yang mengatakan Wanita di dalam sholatnya Semuanya adalah aurat Kecuali wajah Dan juga telapak tangan Dan ada di antara ulama' yang mengatakan bahwasanya semuanya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan dan juga kaki atau telapak kaki. Dan yang lebih hati-hati bagi seorang wanita adalah menutup itu semua kecuali wajahnya. Kemudian yang selanjutnya di antara syarat-syarat salat adalah menjauhi najis baik dari badannya dari pakaiannya maupun dari tempat sholatnya harus bersih ketiga perkara ini dari hal-hal yang najis itu pakaian dia demikian pula badannya demikian pula tempat sholatnya apabila dia mengetahui bahasanya di dalam badannya atau di badannya ada sesuatu yang najis kemudian dia sholat maka sholatnya tidak sah demikian pula apabila dia mengetahui bahasanya di pakaiannya ada najis kemudian dia sholat maka sholatnya tidak sah jadi tiga perkara ini harus bersih dari najis kemudian yang keempat adalah menghadap kiblat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatarul Masjidil Haram." Maka adalah engkau memalingkan wajahmu, menghadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin ketika sholat mereka diperintahkan untuk menghadap ke kiblat. Dan beliau SAW bersabda Idza kumta ila salah Fa'asbil Fa'asbighil wudhu Thumma staqbilil qiblah Apabila engkau Hendak melakukan salat Maka adalah engkau perbaiki wudhu, wudhumu Kemudian menghadaplah ke arah kiblat Dan arah kiblat Bisa diketahui dengan beberapa perkara Di antaranya apabila malam hari bagi orang yang mengetahui ilmunya bisa diketahui dengan bintang atau arah bintang. Dan apabila di siang hari maka bisa diketahui dengan arah matahari. Dan bisa juga diketahui arah kiblat dengan kabar dari orang lain yang terpercaya dan juga bisa diketahui arah kiblat tersebut di zaman sekarang dengan adanya mimbar-mimbar yang ada di dalam masjid. Yang kebanyakan mimbar-mimbar tersebut berada di arah kiblat. Ini adalah beberapa cara untuk mengetahui arah kiblat. Orang yang berada di depan Ka'bah maka dia harus benar-benar menghadapkan tubuhnya ke arah Ka'bah tersebut. Apabila dia benar-benar di depan Ka'bah Apabila dia di depan Ka'bah Maka diharuskan Benar-benar dia menghadap Ke arah Ka'bah tersebut Dan tidak boleh dikira-kira Adapun orang yang jauh Dari Ka'bah Dan tidak melihat Ka'bah tersebut Maka dia Memperkirakan di mana posisi Ka'bah tersebut yaitu di Mekah apabila seorang berada, berada di sebelah utara kota Mekah maka dia menghadap ke selatan dan apabila berada di sebelah timur kota Mekah maka dia menghadap, menghadap ke arah kota Mekah dan tidak dilazimkan dia menghadap lurus ke Ka'bah itu sendiri Dan ini adalah suatu yang mustahil atau yang sulit seseorang di dalam sholatnya sementara dia tidak melihat Ka'bah bisa lurus posisi tubuhnya menghadap ke Ka'bah itu sendiri. Tapi yang penting dia menghadap ke kota yaitu kota Mekah yang di situ ada Ka'bahnya. Kemudian di antara syarat sholat adalah melakukan niat. Dan yang dimaksud dengan niat adalah kehendak hati kita untuk melakukan sesuatu. Apabila kita sudah berkehendak di dalam hati kita ingin melakukan salat, berarti kita sudah dinamakan berniat. Inilah yang dinamakan dengan niat yang dimaksud oleh para ulama dari empat madhab baik madhab Abu Hanifah, madhab Imam Malik, Imam Syafi'i, maupun Imam Ahmad Mereka mengatakan saya niat Itu adalah apa yang ada di dalam hati kita Apabila kita sudah berniat Sudah berkehendak di dalam hati kita Untuk melakukan sholat Melakukan puasa Melakukan wudhu Melakukan haji atau umrah Dan juga ibadah yang lain Maka berarti kita sudah berniat Oleh karena itu banyak para ulama' dari madhab Imam Syafi'i yang mereka mengingkari orang-orang yang melafatkan niatnya. Bahkan mereka mengatakan madhab Imam Syafi'i adalah tidak melafatkan niat ketika melakukan sholat lima waktu. Oleh karena itu mereka dan jumlahnya tidak sedikit mengingkari orang-orang yang melafatkan niatnya ketika sholat Dan mereka menisbahkan ini Kepada mazhab Imam Syafi'i Adapun ucapan Imam Syafi'i bahwasanya sholat itu dimulai dengan ucapan Maka yang dimaksud dengan ucapan di sini adalah takbiratul ihram Yaitu sholat dimulai dengan membaca takbir Yaitu Allahu Akbar Dan ini adalah diucapkan jadi maksud ucapan beliau bahwasanya salat dimulai dengan ucapan adalah mengucapkan takbiratul ihram. Setelah kita mengetahui tentang syarat-syarat salat, maka poin yang selanjutnya kita mengetahui tentang rukun-rukun salat. Yaitu perkara-perkara yang diwajibkan ketika salat yang apabila ditinggalkan baik sengaja ataupun tidak sengaja maka sholat kita tidak sah dan perbedaan dengan syarat syarat itu dimulai sebelum sholat masuknya waktu bersihnya dari najis dan juga perkara-perkara yang lain yang tadi kita sebutkan itu dimulai sebelum sholat adapun rukun maka ini adalah perkara-perkara yang dilakukan di dalam solat itu sendiri Itu perkara-perkara amalan-amalan yang wajib dilakukan ketika solat Yang apabila ditinggalkan Baik sengaja atau tidak sengaja Maka solatnya tidak sah Yang pertama adalah berdiri apabila dia mampu Allah SWT berfirman Wa kumulillahi lillahi qanitin Hendalah kalian berdiri karena Allah dalam keadaan khusyuk. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita berdiri. Dan beliau SAW mengatakan, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jam." Hendaklah engkau solat dalam keadaan berdiri. Kalau kamu tidak mampu, maka duduklah. Dan kalau kamu tidak mampu, maka solatlah dengan berbaring Kalau kita punya kemampuan Maka tidak boleh kita solat dalam keadaan duduk Sementara kita mampu untuk berdiri Karena ini adalah termasuk rukun Apabila seorang sehat Kemudian dia solat, solat fardu Dalam keadaan duduk Sementara dia mampu untuk berdiri Maka solatnya tidak sah karena berdiri karena mampu ini adalah termasuk rukun di antara rukun-rukun salat. Adapun salat sunnah selain salat fardu maka tidak diharuskan salat dalam keadaan berdiri. Salat duha misalnya atau salat rawatib yang mengiringi salat fardu boleh kita kerjakan berdiri maupun dengan duduk meskipun kita tidak punya udur kita sehat, tidak sakit, tidak lelah dan kita ingin mengerjakan sholat sunnah tersebut dalam keadaan duduk maka ini tidak membatalkan sholat kita jadi berdiri apabila mampu ini adalah merupakan rukun ketika kita melakukan sholat fardu Kemudian selanjutnya Di antara rukun-rukun sholat Adalah takbiratul ihram Yaitu ucapan Allahu Akbar Untuk membuka sholat kita Yang dinamakan dengan takbiratul ihram Rasulullah SAW bersabda Wa tahrimuha takbir Tahrimuha takbir Yang mengharamkan adalah takbir Maksudnya apabila seseorang sudah mengucapkan takbir di awal salat Allahu Akbar Berarti sudah haram Perkara-perkara yang sebelumnya diperbolehkan Sebelum kita mengucapkan takbir ini Sebelum kita mengucapkan takbir Boleh kita makan Boleh kita minum Tapi setelah kita mengucapkan, mengucapkan takbiratul ihram maka kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Sebelum kita takbir, kita bebas berbicara. Tapi setelah kita mengucapkan takbiratul ihram, maka kita diharamkan dan tidak diperbolehkan kita berbicara. Oleh karena itu dinamakanlah takbir ini dengan takbiratul ihram, yaitu takbir yang mengharamkan. Dan ini hukumnya adalah rukun apabila kita tidak mengucapkannya baik karena lupa atau sengaja maka sholatnya tidak sah seperti orang yang mengangkat tangan bersedekap kemudian langsung membaca al-fatihah dan dia lupa tidak mengucapkan takbir sampai selesai maka sholatnya tidak sah karena dia meninggalkan salah satu dari rukun sholat kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah Membaca Al-Fatihah setiap rokaat adalah termasuk rukun di antara rukun-rukun solat Rasulullah SAW bersabda La solata liman lam yakra Fatihatil kitab Tidak sah salah seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah Dan ini adalah rukun menurut pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama baik bagi orang yang sholat sendirian seorang seorang imam jelas demikian pula orang yang makmum baik ketika sholat yang sirriyah yang dipelankan seperti sholat duhur maupun asar maupun sholat yang dikeraskan maka seorang makmum Menurut pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama Dia tetap harus membaca Al-Fatihah Ketika sholat subuh Imam mengeraskan suaranya Demikian pula sholat maghrib dan sholat isya Maka makmum Setelah imam membaca Al-Fatihah Dia diharuskan membaca Al-Fatihah Karena keumuman dalil Yang tadi kita sebutkan Tidak sah salah seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah Demikian pula Sabda Nabi SAW kepada para sahabat La'allakum taqra'una khalfa imamikum Sepertinya kalian membaca di belakang imam kalian Para sahabat berkata Iya ya Rasulullah Demi Allah Kami membaca di belakang imam kami Maka beliau SAW mengatakan la taf'alu illa ay yaqra ahadukum bi Fatihatil Kitab. Janganlah kalian melakukan Artinya janganlah kalian membaca di belakang imam kalian Yaitu imam yang sedang membaca Maka janganlah kalian membaca di belakang imam kalian Kecuali apabila salah seorang di antara kalian sedang membaca Al-Fatihah Ini adalah perkecualian dari Rasulullah SAW bahwasanya seorang makmum yang berada di belakang imam yang mengeraskan suaranya maka dia tetap diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah. Adapun surat yang lain setelah surat Al-Fatihah maka makmum tersebut tidak membacanya untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu apabila dibacakan Al-Quran bagi kalian Maka adalah kalian mendengarkan dan diam untuk mendengarkan Quran tersebut Jadi adalah pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama Di antaranya adalah sebagian guru kita yang ada di sini Mereka menguatkan pendapat ini bahwasanya seorang makmum pun diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah Meskipun di belakang imam yang sedang mengeraskan suaranya. Kemudian yang selanjutnya di antara rukun-rukun solat adalah ruko di dalam setiap rakaat. Karena Allah SWT berfirman Ya ayyuhalladzina amanu Irka'u wasjudu Perintah dari Allah SWT Kepada orang-orang yang beriman Supaya mereka melakukan ruko. Para ulama berdalil dengan ayat ini dan juga dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bahasanya ruko ini adalah termasuk rukun di antara rukun-rukun salat. Apabila seorang berdiri kemudian dia langsung sujud tanpa melakukan ruko maka dia telah meninggalkan salah satu dari rukun-rukun sholat. Artinya rokaat yang dia lakukan saat itu batal harus diulangi rokaatnya. Kemudian diantara rukun-rukun sholat adalah mengangkat dari ruko. Jadi ruko ini adalah rukun. Demikian pula mengangkat dari ruko ini adalah termasuk rukun. Rasulullah SAW bersabda, marka hatta tatma'inna raki'an, marfa" hatta tak tadi laka iman. Hendaklah engkau rukuk sampai engkau tenang di dalam melakukan rukuk tersebut. Kemudian hendaklah engkau mengangkat sampai engkau tegak di dalam melakukan i'tidal yaitu berdiri. Menunjukkan bahasanya mengangkat dari rukuk tersebut adalah termasuk rukun. Kemudian selanjutnya adalah i'tidal yaitu berdiri setelah rukuk itu juga termasuk rukun di antara rukun-rukun salat. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman." Kemudian selanjutnya yang nomor tujuh adalah sujud. Sujud juga termasuk rukun di antara rukun-rukun salat. Yang apabila ditinggalkan salah satu atau kedua-duanya maka rokaat tersebut batal. Dalilnya adalah firman Allah SWT Ya ayuhalladzina amanu Irka'u wasjudu Wahai orang-orang yang beriman Rukuklah kalian Dan sujudnya kalian Dan beliau SAW mengatakan Umirtu an asjuda Ala sab'ati a'zum Aku diperintahkan untuk sujud Di atas tujuh tulang Kemudian beliau menyebut, menyebutkan al-jabahah yaitu dahi. Kemudian beliau mengisyaratkan ke arah hidung beliau. Ini menunjukkan bahwasanya hidung juga termasuk anggota badan yang diharuskan menempel di atas tanah ketika bersujud. Kemudian kedua telapak tangan kita. Ini juga harus menempel benar-benar di atas tanah ketika kita bersujud. Kemudian kedua lutut kita. Kemudian yang terakhir adalah kedua ujung jari kaki kita. Maka ini adalah tujuh tulang yang diwajibkan untuk ditempelkan ketika kita dalam keadaan sujud. Barang siapa yang sujud dalam keadaan mengangkat salah satu dari ketujuh tulang tersebut artinya tidak menempel di atas tanah maka sujudnya tidak sah seperti orang yang sujud dan mengangkat kedua kakinya tidak menempel di tanah maka sujud yang demikian adalah tidak sah karena sujud yang benar adalah apabila menempelkan tujuh tulang tersebut dan hidung ini termasuk yang diwajibkan untuk ditempelkan ketika kita bersujud. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika mengucapkan hadis ini Beliau mengisyaratkan kepada hidung beliau Menunjukkan bahwa hidung ini adalah termasuk Bagian anggota badan Yang diharuskan menempel Ketika sujud Kemudian selanjutnya Adalah Mengangkat dari sujud Mengangkat dari sujud Ini adalah termasuk rukun Demikian pula duduk Di antara dua sujud Ini adalah termasuk Rukun Di antara rukun-rukun solat. Kemudian yang selanjutnya Adalah tuma'ninah Yaitu tenang Di dalam melakukan Gerakan-gerakan tersebut Oleh karena itu dalam hadis tadi Beliau wasallam mengatakan Thummarka hatta tatma'inna raki'an Hendaklah kamu rukuk sampai kamu tenang dalam melakukan rukuk tersebut Artinya dalam keadaan tenang Tidak bergerak Adapun orang yang sebelum dia menyempurnakan rukuknya Langsung dia berdiri Sebelum dia menyempurnakan berdirinya Langsung dia sujud Sebelum dia tenang sujud Langsung dia mengangkat kepalanya Maka ini berarti dia sudah meninggalkan tumak ninah Meninggalkan tumak ninah Yang merupakan rukun Di antara rukun-rukun sholat Kemudian selanjutnya Adalah tasyahud akhir Tasyahud akhir Ini adalah termasuk rukun Di antara rukun-rukun sholat dan yang dimaksud dengan tasyahud akhir adalah ucapan at tahiyyatu lillah Wassalawatu wa tayyibat Assalamualaikum Ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh Assalamu alayna Wa ala ibadillahi salihin Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Ini yang dimaksud dengan tasyahud Kenapa dinamakan tasyahud karena di dalamnya ada dua kalimat syahadat yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh oleh karena itu dinamakan dengan tasyahud ini adalah tasyahud akhir dan hukumnya adalah termasuk rukun di antara rukun-rukun solat. Apabila seseorang setelah dia sujud yang kedua kemudian dia langsung salam tidak mengucapkan tasyahud akhir maka berarti sudah batal sholatnya karena dia meninggalkan salah satu dari rukun-rukun sholat termasuk di antara rukun-rukun sholat adalah duduk untuk tasyahud akhir tasyahud akhir yaitu membaca tasyahud itu sendiri adalah termasuk rukun dan duduk untuk mengucapkan tasyahud tersebut adalah termasuk rukun. Jadi membaca tasyahudnya termasuk rukun dan duduknya adalah termasuk rukun. Seandainya dia membaca tasyahudnya tetapi tidak dengan duduk, maka dia telah meninggalkan salah satu rukun solat. Kemudian selanjutnya di antara rukun-rukun solat adalah mengucapkan salawat untuk Rasulullah SAW ketika tasyahud akhir. Dan afdalnya adalah menggunakan lafad yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan di sana ada beberapa lafad salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Boleh kita memilih salah satunya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 maka ini yang paling afdal Namun seandainya seseorang Hanya mencukupkan bersolawat kepada Rasulullah SAW Maka ini sudah sah Apabila dia mengatakan Allahumma salli ala Muhammad saja Ketika mengucapkan salawat Maka dia sudah melakukan rukun solat Karena yang termasuk rukun adalah membaca salawat untuk Rasulullah SAW dan ini adalah pendapat sebagian ulama Adapun jumhur ulama Maka mereka tidak mengatakan bahwasanya solawat Ketika tasyahud akhir termasuk rukun Jadi sebagian ulama saja yang mengatakan bahwasanya itu adalah rukun Sementara jumhur ulama yaitu mayoritas ulama Mereka mengatakan bahwasanya solawat ini bukan termasuk kewajiban Di antara rukun solat adalah tertib Yaitu berurutan di dalam mengerjakan gerakan-gerakan sholat tersebut Mulai dari berdiri Kemudian rukuk, Kemudian berdiri kembali Kemudian sujud dan seterusnya Apabila dibalik Sebagian dari gerakan-gerakan tersebut Maka dia telah meninggalkan Salah satu dari rukun-rukun sholat Kemudian yang terakhir di antara rukun-rukun sholat adalah mengucapkan salam. Mengucapkan salam ini adalah termasuk rukun di antara rukun-rukun sholat. Dalilnya adalah sabda Nabi Wasallam, wa tahliluha taslim. Dan yang menghalalkan adalah salam. Artinya apabila seorang sudah mengerjakan salam, berarti sudah halal kembali. Yang sebelumnya diharamkan ketika sholat menjadi halal kembali ketika sholat dilarang kita makan maka setelah kita salam diperbolehkan kembali kita makan dan seterusnya ini adalah 14 perkara yang termasuk rukun-rukun sholat yang apabila kita tinggalkan sengaja atau tidak sengaja maka sholat kita tidak sah Adapun kewajiban-kewajiban sholat Dan ini adalah poin yang selanjutnya maka kewajiban solat adalah perkara-perkara yang diwajibkan ketika solat, Yang apabila ditinggalkan secara sengaja Kita ingat dan tahu hukumnya kemudian kita tinggalkan Maka solat kita tidak sah Tapi kalau kita tinggalkan karena lupa Maka bisa diganti dengan sujud sahwi Ini yang membedakan antara kewajiban solat dengan rukun-rukun sholat Kalau meninggalkan rukun Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi Tapi kalau meninggalkan kewajiban Maka bisa diganti Dengan sujud sahwi Kalau rukun Apabila lupa harus dikerjakan Dan tidak bisa diganti Adapun kewajiban Apabila lupa Maka diganti dengan sujud sahwi Di antaranya yang pertama adalah seluruh takbir yang kita kerjakan kecuali takbiratul ihram. Ketika kita akan rukuk, kita mengucapkan takbir. Maka takbir yang kita ucapkan ketika kita akan rukuk adalah termasuk kewajiban. Adapun takbiratul ihram yang pertama kali kita ucapkan adalah termasuk rukun. Apabila seseorang rukuk dan lupa tidak mengucapkan Allahu Akbar. Berarti nanti dia ganti dengan sujud sahwi karena yang dia tinggalkan di sini adalah termasuk kewajiban sholat. Demikian pula takbir ketika kita mau berdiri setelah rukuk dan takbir ketika kita akan sujud. Demikian pula takbir ketika kita akan berdiri dari rakaat yang kedua menuju rakaat yang ketiga maka kita bertakbir dan hukumnya adalah termasuk kewajiban. Yang kedua adalah mengucapkan tasmi' yaitu ucapan kita sami Allahu liman hamidah. Setelah kita rukuk akan iktidal kita membaca sami Allahu liman hamidah ini hukumnya adalah wajib. Kalau sampai kita lupa maka kita diharuskan untuk melakukan sujud sahwi. Demikian pula dan ucapan tasmi ini yaitu sami Allah liman hamidah adalah kewajiban bagi seorang imam, dan juga orang yang sholat sendirian. Seorang imam harus membaca tasmi ini. Demikian pula orang yang sholat sendirian maka diwajibkan untuk membaca sami Allah liman hamidah Adapun seorang makmum maka dia hanya mengucapkan zikir yang dibaca ketika iktidal tanpa membaca sami Allah liman hamidah. Ketika imam membaca sami Allah liman hamidah, maka kita berdiri tanpa mengucapkan sami Allah liman hamidah, tapi langsung membaca zikir Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd atau Allahumma lakal hamd atau Allahumma rabbana walakal hamd. Semuanya ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca tahmid ketika i'tidal. Yang tadi kita sebutkan seperti mengatakan rabbana walakal hamd atau rabbana lakal hamd, maka inilah dinamakan dengan tahmid. Ini hukumnya adalah wajib Kemudian yang selanjutnya Di antara kewajiban-kewajiban sholat Adalah membaca Subhana Rabbiyal Azim Ketika ruko Membaca Subhana Rabbiyal Azim Ketika ruko Kemudian yang kelima Adalah membaca Subhana Rabbiyal A'la Ketika sujud Kemudian yang keenam Membaca Rabbi Ghafirli Antara dua sujud Kemudian yang ketujuh adalah membaca tasyahud awal. Tasyahud awal membacanya adalah termasuk kewajiban. Adapun tasyahud akhir maka termasuk rukun. Apabila seseorang lupa tidak melakukan tasyahud awal, artinya dia sujud, seharusnya tasyahud awal tapi dia lupa dan langsung berdiri menuju rakaat yang ketiga maka berarti dia sudah meninggalkan salah satu kewajiban sholat yaitu tasyahud awal berarti nanti di akhir dia harus mengerjakan sujud sahwi kemudian yang terakhir adalah duduk untuk mengerjakan tasyahud awal ini adalah kewajiban yang kedelapan di antara kewajiban-kewajiban sholat yaitu duduk untuk mengerjakan tasyahud awal Jadi semuanya delapan Kewajiban-kewajiban sholat Yang pertama adalah Seluruh takbir kecuali takbiratul ihram Kemudian yang kedua adalah tasmi' Membaca sami Allahu liman hamidah Bagi imam dan juga orang yang sholat sendirian Dan tahmid bagi semuanya Yang dibaca ketika Ya'tidal Kemudian selanjutnya adalah membaca Subhana Rabbil Azim Ketika rukuk Membaca Subhana Rabbil Ala ketika sujud Kemudian membaca Rabbi Ghafirli Di antara dua sujud Kemudian membaca tasyahud awal Dan juga yang terakhir adalah duduk Untuk melakukan tasyahud awal Ini adalah delapan perkara Yang termasuk kewajiban Kalau sampai kita tinggalkan Salah satu dari kewajiban tersebut Dengan sengaja Maka batalah sholat kita tapi kalau kita tinggalkan karena lupa Maka diganti dengan sujud sahwi Tinggal yang terakhir adalah tentang Perkara-perkara yang disunahkan Dikerjakan ketika kita sholat Artinya hukumnya tidak wajib Seandainya kita baca Kita dapat pahala Seandainya kita lakukan kita dapat pahala Dan seandainya kita tinggalkan Maka kita tidak berdosa dan tidak membatalkan sholat kita Yang pertama adalah membaca istiftah Doa istiftah Telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa lafad Ini kita pilih salah satunya Di antaranya adalah Allahumma ba'id baini dan seterusnya Subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk dan juga lafaz-lafaz istiftah yang lain yang telah sahih dari Rasulullah SAW maka ini hukumnya adalah sunnah kemudian yang selanjutnya di antara perkara yang disunahkan adalah membaca ta'awudz yaitu billahi minasyaitonir rajim sebelum kita membaca Al-Fatihah maka ini hukumnya sunnah kemudian yang ketiga adalah membaca basmalah sebelum kita membaca Al-Fatihah maka ini menurut sebagian ulama hukumnya adalah sunnah karena basmalah menurut pendapat yang mereka kuatkan adalah bukan termasuk Al-Fatihah ayat yang pertama dari Al-Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kemudian yang kedua adalah Ar-Rahmanir Rahim Yang ketiga adalah Maliki Yawmiddin yang keempat adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kelima ihdinas siratal mustaqim. Yang keenam siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian yang ketujuh ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ini adalah tujuh ayat. Oleh karena itu di, nama Al-Fatihah di antaranya adalah sab'u mathani yaitu tujuh ayat yang diulang-ulang. Adapun basmalah maka menurut pendapat yang kuat bukan termasuk Al-Fatihah berdasarkan hadis yang sahih dari, dari Rasulullah SAW bahwasanya Allah SWT berfirman Qasamtu salah baini wa baina abdi nisfain Aku telah membagi as-salah yaitu Al-Fatihah antara diriku dengan hambaku dua bagian Walil abdi masa'al Dan bagi hambaku Apa yang dia minta Kemudian Allah berfirman Wa idha qala abdi Alhamdulillahi rabbil alamin Apabila hambaku Membaca Alhamdulillahi rabbil alamin Mereka mengatakan di sini Allah berkata Apabila hambaku mengatakan Alhamdulillahi rabbil alamin dan tidak mengatakan apabila hambaku mengatakan bismillahirrahmanirrahim menunjukkan bahwasanya ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirobbilalamin oleh karena itu membaca basmalah hukumnya adalah sunnah artinya kalau kita kerjakan kita dapat pahala dan seandainya tidak kita kerjakan maka kita tidak berdosa dan karena dia bukan termasuk Al-Fatihah Maka para ulama tersebut mengatakan Disunahkan untuk dilirihkan Sebagaimana kita membaca A'udzubillahiminasyaitanirajim Sebelum membaca Al-Fatihah kita lirihkan Karena A'udzubillahiminasyaitanirajim Bukan termasuk Al-Fatihah Dari sini kita tahu Kenapa sebagian imam Ketika dia membaca basmalah tidak kedengaran basmalahnya. Karena itu adalah pendapat dari sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya basmalah ini bukan termasuk Al-Fatihah. Oleh karena itu mereka melirihkan suaranya ketika membaca basmalah tersebut. Di antara perkara yang disunahkan adalah membaca amin setelah kita membaca Al-Fatihah. Maka ini hukumnya sunnah Seandainya tidak kita kerjakan maka tidak membatalkan sholat kita. Kemudian membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah ini juga termasuk perkara yang disunahkan. Kemudian berdoa sebelum salam maka ini juga termasuk perkara yang disunahkan. Dan juga berdoa ketika sujud maka ini adalah perkara yang disunahkan. Beliau SAW mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Fa'akthiru ad-du'a. Hendaklah sesungguhnya keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Oleh karena itu hendaklah kalian memperbanyak doa. Menunjukkan bahasanya di antara sunnah-sunnah ketika sholat adalah kita berdoa ketika sujud dan tidak dibedakan di sini ketika rakaat pertama atau rakaat kedua atau rakaat ketiga atau rakaat yang keempat baik sujud yang pertama maupun sujud yang kedua maka kita disunahkan untuk berdoa ketika sujud tersebut kemudian di antara perkara yang disunahkan adalah mengangkat tangan ketika takbir mengucapkan Allahu Akbar adalah termasuk rukun. Tapi mengangkat tangan seperti ini ketika takbir maka ini adalah termasuk sunnah, yaitu perkara yang disunahkan. Seandainya seseorang hanya mengucapkan Allahu Akbar takbir, yaitu takbiratul ihram tanpa dia mengangkat kedua tangannya, maka sah solatnya, Karena dia sudah melakukan yang rukun, adapun mengangkat kedua tangan ketika melakukan takbir tersebut adalah perkara yang sunnah. Dari sini kita kadang melihat orang yang ada di samping kita dia takbir akan tetapi tidak mengangkat tangan. Dan ini adalah bukan perkara yang aneh karena kita sudah tahu bahasanya mengangkat tangan ketika takbir tersebut hukumnya adalah sunnah. Artinya kalau kita kerjakan kita dapat pahala dan kalau tidak kita kerjakan maka kita tidak berdosa dan tidak membatalkan sholat kita dan juga perkara-perkara yang lain e, di antara yang disunahkan ketika sholat dan di sana ada perkara-perkara yang dibenci ketika kita dalam keadaan sholat di antaranya adalah mengangkat pandangan ke atas dalam keadaan sholat Maka sunnahnya Kita memandang ke arah tempat sujud kita Baik ketika kita berdiri Ketika kita ruko, Kita juga disunahkan untuk melihat tempat sujud kita Kemudian berdiri kembali Ketika duduk di antara dua sujud Kecuali dalam keadaan tasyahud Yaitu ketika kita memberikan isyarat dengan jari telunjuk kita maka yang kita lihat adalah ujung jari kita. Adapun selain itu, maka kita melihat tempat sujud kita. Adapun mengangkat pandangan ke arah atas, maka ini adalah termasuk perkara yang dibenci. Termasuk perkara yang dibenci adalah menutup mata atau memejamkan mata ketika sholat. Ini justru termasuk perkara yang makruh. Tadi sudah kita katakan sunnahnya ketika sholat adalah memandang tempat sujud kita. Di antara perkara yang dimakruhkan adalah menahan kencing atau yang semisalnya. Karena ini mengganggu konsentrasi ketika sholat. Demikian pula apabila datang hidangan ketika waktu sholat datang maka ini adalah termasuk perkara yang dimakruhkan. Dan di sana ada perkara-perkara yang membatalkan sholat bukan hanya dibenci akan tapi bahkan dia membatalkan sholat itu sendiri. Di antaranya adalah tertawa terbahak-bahak ketika sholat maka ini adalah termasuk perkara yang membatalkan. Adapun senyum yang sangat ringan karena dia ingat sesuatu atau mendengar sesuatu maka ini tidak sampai membatalkan sholatnya yang membatalkan apabila dia tertawa dengan suara dan terbahak-bahak maka ini adalah termasuk perkara yang membatalkan sholat di antara perkara yang membatalkan adalah berbicara dengan sengaja tanpa ada maslahat maka ini adalah termasuk perkara yang membatalkan. Termasuk di antara yang membatalkan adalah lewatnya wanita yang sudah dewasa di depan kita. Maka ini adalah membatalkan solat kita. Rasulullah SAW bersabda, "Fa innahu yaqta'u salatahu al-himar wal mar'atu wal kalbul aswat. Sesungguhnya akan memutus solatnya tiga golongan yaitu anjing, kemudian seorang wanita yaitu wanita yang sudah dewasa, e, keledai dan wanita yang sudah dewasa dan juga anjing hitam. Apabila salah satu dari makhluk tersebut melewati kita sedangkan kita dalam keadaan sholat yaitu melewati antara tempat kita berdiri dengan tempat kita meletakkan kepala kita ketika bersujud. Apabila melewati daerah tersebut, maka sholat kita batal. Oleh karena itu nanti kalau sedang melakukan sholat sunnah, tawaf atau sholat sunnah yang lain, ketika di Masjidil Haram atau di tempat yang lain yang kira-kira ramai, maka kita hendaklah mencari tempat yang kira-kira sepi sehingga tidak mudah dilewati oleh orang. Karena kalau sampai dilewati oleh seorang wanita yang sudah dewasa, maka sholat yang kita lakukan batal. Dan ini adalah termasuk pembatal-pembatal sholat. Itulah yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat Seandainya ada kebenaran Maka datangnya dari Allah SWT semata Dan seandainya ada kesalahan Maka datangnya dari saya pribadi Dan juga dari setan. Dan saya memohon ampun kepada Allah Dan mohon maaf mungkin tidak ada pertanyaan Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh